Alhamdulillah, Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam kesempatan kajian kita di pagi hari ini, dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana pada pertemuan yang lalu saya telah menjadikan untuk mengkaji permasalahan yang berhubungan dengan tabarruj ya tabarruj yang merupakan model apa ini dandanan wanita modern tapi ala jahiliyah ya yang ini tentu merupakan perkara yang pantas untuk kita ingatkan, kita sampaikan kepada orang-orang yang beriman disebabkan perkara ini saat ini <clears throat> tengah marak ya. Nampak di kalangan wanita kaum muslimin bentuk uh, memudahkan atau bergampang-gampang dalam hal ini padahal ini merupakan perkara yang termasuk dosa besar ya ditegaskan termasuk dosa besar oleh para ulama ahlu sunnah wal jamaah karena diancam dengan ancaman yang keras bahkan disebutkan dengan laknat dalam hadis-hadis yang sahih dan diancam ten, uh, untuk diharamkan untuk masuk ke dalam ke dalam dzalik bagi orang yang melakukannya tentu saja ini merupakan ancaman besar yang menunjukkan perbuatan tersebut merupakan merupakan dosa besar maka sehubungan juga dengan uh, yang seperti saya terangkan pada pertemuan yang lalu, permintaan dari beberapa uh, akhwat yang mengusulkan untuk dibahas masalah ini secara khusus, yang tentu saja anak yakin ya bahwasanya penjelasan dari para ustadz al-fadil, al-afadil dan para guru kita ya yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi taufik mereka dalam kebaikan dalam menyampaikan dakwah Ahlussunnah wal Jamaah yang hak kepada umat ini Penjelasan dari mereka tidak kurang dan contoh yang mereka terapkan dalam kehidupan mereka dan keluarga mereka juga alhamdulillah merupakan panutan yang baik. Akan tetapi dikarenakan perkembangan zaman banyaknya fitnah-fitnah di sekitar kita dan kelemahan iman yang ada pada diri kita sehingga tentu saja yang terjadi adalah <clears throat> munculnya orang-orang yang punya keinginan untuk memadukan Islam, <clears throat> memadukan syariat Allah Subhanahu wa taala dengan hawa nafsunya. <clears throat> dengan hawa nafsunya, dengan alasan untuk lebih diterima, dengan alasan untuk lebih di apa ini bisa mendekati masyarakat sehingga terjadilah apa yang terjadi yakni orang-orang yang tidak faham ilmu agama, kemudian berusaha untuk menjadikan Islam itu menurut pandangannya terkesan indah, padahal Islam itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala zat yang maha indah yang Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang dirinya, "Wa ma kana rabbuka nasiya." Dan Rabbmu Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin tidak mungkin lupa. Rabbmu Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin tidak mungkin lupa. Maka <clears throat> dengan ayat yang jelas ini menggambarkan kepada kita <clears throat> tidak ada satupun kebaikan dalam Islam yang Allah Subhanahu wa taala lupakan. Tidak ada satupun sebab untuk mendatangkan kebaikan bagi manusia yang Allah Subhanahu wa taala tidak syariatkan dalam agamanya. Oleh karena itu, pemikiran-pemikiran yang kemudian mengesankan ajaran Islam itu tidak cocok untuk diterapkan di zaman sekarang. Kita harus mengadakan perubahan, kita harus mengadakan modifikasi dan yang lainnya. Ini adalah pemikiran-pemikiran yang sangat merusak yang justru menjadikan yang justru mengesankan agama Islam itu adalah agama yang tidak sempurna, agama yang tidak sempurna yang uh, berarti masih membutuhkan pemikiran manusia untuk untuk menyempurnakannya. <clears throat> Maka kita ketahui bersama, Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam banyak ayat Al-Qur'an tentang kebaikan yang ada dalam Islam. Dalam surat An-Nahl ayat 90 misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepadamu untuk berlaku adil berbuat kebaikan, memberi kepada kaum kerabat dan melarang melarangmu dari perbuatan keji dan mungkar serta permusuhan. Dia memberikan peringatan kepadamu agar kamu dapat mengambil mengambil pelajaran mengambil pelajaran darinya. <clears throat> agar kamu dapat mengambil pelajaran mengambil pelajaran darinya. Nah, sini kita lihat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan semua larangan dalam Islam itulah yang membawa kepada keburukan sebagaimana perintah yang diperintahkannya dalam Islam pasti membawa kepada kebaikan kebaikan dan kemaslahatan makanya kaidah penting yang diterangkan oleh para ulama ahlu sunnah wal jamaah <clears throat> seperti yang diterangkan oleh Imam Al-Iz Ibn Abdissalam Seperti yang diterangkan oleh Imam Al-Iz ibn Abdul Salam dalam kitabnya yang dikhusus untuk menulis masalah ini, yakni tentang uh, <clears throat> apa ini kebaikan-kebaikan yang disyariatkan dalam syariat Islam yang ini merupakan uh, keyakinan bagi kita semua ya dalam kitabnya Qawaidul Ahkam yang menjelaskan bahwa semua syariat yang Allah syariatkan dalam agamanya itu benar-benar membawa kepada kemaslahatan dan tidak diturunkan dalam syariatnya kecuali mencegah dari keburukan-keburukan bagi manusia. Oleh karena itulah ma'asyiral ikhwah fiddin azakumullah. Seperti yang saya jelaskan tadi, penjelasan tentang masalah hijab yang syar'i, larangan dari tabarruj bagi kaum perempuan adalah penjelasan yang sering disampaikan oleh para ustadz kita alhamdulillah. Tapi berhubung karena kita-kita yang mendengarnya, adalah orang-orang yang lemah iman, yang masih dikuasai oleh hawa nafsu, masih banyak uh, takut kepada apa ini kepada ejekan manusia, masih lebih uh, mudah dipengaruhi oleh tipu daya syaitan, maka yang terjadi adalah munculnya orang-orang yang mencari-cari dalam Islam sesuatu yang sesuai dengan keinginan hawa nafsu dengan alasan untuk memadukan Islam dengan keadaan yang ada saat ini sehingga dengan cara apa ini memaksa-maksakan dalam Islam sesuatu yang secara asal bahkan sangat terlarang dalam Islam. Lihatlah firman Allah Subhanahu wa taala yang berapa kali dalam kajian yang lalu saya sampaikan untuk peringatan bagi kita semua akibat dari kita terbiasa untuk memanjakan hawa nafsu kita dan tidak menundukkannya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين dan di antara manusia ada orang-orang yang beribadah kepada Allah masuk dalam Islam dengan berdiri di tepi melihat atau mencari-cari apa yang sesuai dengan keinginannya <clears throat> sesuai dengan hawa nafsunya. Kalau dia ditimpa kebaikan, mendapatkan sesuatu yang sesuai dengan keimanannya, maka diikutinya Islam tersebut. Merasa tenang dia dengan Islamnya. Tapi ketika dia mendapatkan fitnah, hal yang tidak sesuai dengan hawa nafsunya, dia pun berpaling meninggalkan Islam, maka inilah orang yang rugi di dunia dan di akhirat dan itu adalah kerugian kerugian yang nyata. Perhatikan ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala mencela orang-orang yang <clears throat> karena kepentingan hawa nafsunya membawa-bawa Islam untuk bisa apa ini eh, menyesuaikan diri, menyesuaikan dengan keinginan atau hal yang dimaukan oleh hawa nafsunya. Makanya dicela. Inilah pentingnya kita selalu melakukan tazkiyatun nufus, berusaha untuk menjadikan Islam itu sebagai hukum yang yang menghukumi perbuatan kita, penampilan kita, keyakinan kita dan ibadah kita. <clears throat> berusaha kita untuk bangga dengan Islam dan kita kita yakini bahwasanya segala sesuatu yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala itulah kemuliaan yang sesungguhnya, itulah kebanggaan yang sesungguhnya bagi orang-orang yang beriman sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidhalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Katakanlah, sesungguhnya dengan karunia dari Allah dan dengan rahmatnya, karunia dari Allah yaitu Al-Quran, rahmatnya adalah keimanan, ya, ditafsirkan demikian oleh para ulama ahli tafsir, jadi katakanlah sesungguhnya dengan Al-Quran, petunjuk Allah, dengan keimanan, ilmu yang bermanfaat, dan amal soleh yang disyariatkan dalam Islam, maka dengan itulah hendaknya orang-orang yang beriman bangga, merasa puas dan merasa mulia, karena itu lebih baik daripada semua perhiasan dunia yang dikumpulkan oleh oleh manusia. <clears throat> Makanya merasa bangga dengan Islam, <clears throat> ini termasuk pertanda kesempurnaan iman seseorang merasa yakin dengan kebaikan-kebaikan Islam dan segala sesuatu kemaslahatan ada dalam syariatnya, ini merupakan pertanda benarnya iman iman yang ada dalam hati seorang seorang muslim. <clears throat> Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, ma'asyiral ikhwah wal akhwat fi din azakumullah, termasuk dalam hal ini yang berhubungan dengan tabarruj. Masalah yang berhubungan dengan pakaian kaum perempuan. Kita telah meyakini dengan iman yang kita miliki <clears throat> bagaimana Allah Subhanahu wa taala mencariatkan memakai jilbab bagi kaum perempuan yang ditujukan untuk kemuliaan dan menjaga kehormatan diri mereka yang ini menggambarkan bagaimana tingginya penghargaan Islam terhadap kaum perempuan. Coba lihat firman Allah dalam surah Al-Ahzab ayat 59. Allah berfirman, يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang-orang yang beriman, agar hendaknya mereka memakaikan jilbab menjulurkan jilbab, mengulurkan jilbab-jilbab mereka ke seluruh tubuh mereka. Apa hikmahnya? Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, dikenal kebaikannya, dikenal kesuciannya, dikenal penjagaan dirinya, sehingga mereka tidak diganggu dan disakiti. Dan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala maha pengampun lagi maha penyayang. Subhanallah dijelaskan dalam ayat ini jelas sekali penjagaan bagi wanita yang membuat dia dikenal kesucian dan kehormatannya adalah dengan dia mengenakan jilbab yang syar'i. Maka tidak ragu lagi tidak ada yang lebih baik dalam menjaga seorang perempuan, menjaga kehormatan dirinya berdasarkan firman Allah ini lebih daripada penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala melalui atau dengan sebab dia memakai memakai hijab yang syar'i yang sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Lihat dalam firman Allah Subhanahu wa taala juga surat Al-Ahzab sebelumnya ayat 53. Juga tentang hijab yang kita kenal bersama. Wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab dzalikum afharu liqulubikum wa qulubihinna. <clears throat> Dan apabila kau meminta kepada <clears throat> mereka perempuan satu keperluan, maka mintalah dari belakang hijab, belakang tabir. Yang demikian itu abharu lebih menjaga kesucian hatimu dan kesucian hati mereka kaum perempuan. <clears throat> Perhatikan di sini Allah Subhanahu wa taala menggandengkan hijab yang syar'i <clears throat> dengan kesucian bagi hati manusia. Berarti orang yang tidak mengenakan hijab yang syar'i tidak mungkin menjadikan kesucian bagi hatinya sehingga tidak mungkin dikatakan yang penting kan kita menjaga diri yang penting kita tidak bertindak yang genit atau bertindak yang macam-macam kita akan terjaga tidak karena syaitan lebih pandai menggoda manusia daripada apa yang kita katakan apalagi telah terbukti apalagi kita mengimani ayat ini Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan yang maha mengetahui tentang keadaan hati manusia, kelemahan diri manusia, Allah sendiri yang berfirman dalam ayat ini mengenakan hijab yang membatasi antara laki-laki dan perempuan adalah atharu wa kulubihinna lebih menjaga kesucian bagi hatimu laki-laki dan menjaga kesucian bagi hatinya hatinya kaum perempuan. Maka di sini jelas sekali Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan hijab sama sekali tujuannya bukan sebagaimana yang dikatakan oleh orang-orang yang punya penyakit dalam hatinya untuk membatasi geraknya kaum perempuan, untuk mengucilkan mereka, mendiskreditkan mereka, atau menjadikan mereka terkurung? Tidak. Jawabannya justru ini adalah untuk kemuliaan mereka, untuk menempatkan mereka pada tempat yang mulia, yang dengan itu terjaga kesucian mereka dengan penjagaan, penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala melalui pengamalan terhadap syariatnya, syariatnya yang mulia. Maka disinilah ma'asyiral ikhwa wal akhwat fi din azakumullah kita memperhatikan bagaimana Islam menempatkan kaum perempuan sesuai dengan kodrat dan kesucian mereka dengan tempat yang sebaik-baiknya. Makanya kita ketahui dalam bersama dalam Islam perintah atau larangan bagi kaum perempuan untuk melakukan yang namanya tabarruj. Istilah yang kita kenal bersama berdandan, menampakkan perhiasan, atau sering keluar rumah tanpa hajat, tanpa keperluan, yang kita kenal bersama disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Ahzab ayat ke-33. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَةِ tabarrujal jahiliyatil ula." <clears throat> Hendaknya kalian wahai kaum perempuan menetap di rumah-rumah kalian dan janganlah kalian melakukan tabarruj sebagaimana perbuatannya atau kebiasaannya wanita-wanita jahiliyah di zaman jahiliyah yang yang terdahulu. <clears throat> tabarruj jelas-jelas dilarang dan disebutkan keharamannya dalam dalam hadis ini apa dalam ayat ini dan disebutkan juga dalam beberapa hadis yang sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang tentang larangan perbuatan ini. Kita perhatikan tabarruj secara bahasa artinya adalah disebutkan oleh para ulama diambil dari kata-kata al-barju atau al-buruj yang berarti sesuatu yang nampak. Sesuatu yang nampak, makanya dikatakan bintang-bintang di langit itu buruj karena dia nampak dan terlihat terang begitu. Itulah pengertian tabarruj secara bahasa. Ada juga yang mengarut menyebutkan pengertian-pengertian yang lain, cuma ini adalah pengertian yang dikenal oleh para ulama dalam menjelaskan arti tabarruj. Sehingga secara kesimpulannya, diterangkan oleh para ulama tentang pengertian daripada tabarruj yaitu saya nukilkan dari keterangan uh, Syekh Bakar Abu Zaid dalam kitabnya Hirasatul Fadilah ucapan beliau lamma amarahunna Allah subhanahu bil qarari fil buyuti nahaha ta'ala an, an tabarruj نهاهن, نهاهن تعالى عن التبرج الجاهلية بكثرة الخروج وبالخروج متجملات متطيبات سافرات الوجوه حافرات عن المحاسن والزينة التي أمر الله بسترها والتبرج مأخوذ من البرج wa minhu tawassu'u bi idhari zinati wal mahasini karra'si wal wajhi wal unuki wa sadri wal zira'i wa saki wa nahwi dhalika Diterangkan oleh beliau, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kaum perempuan untuk menetap di rumah-rumah mereka, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang kaum perempuan dari perbuatan tabarruj yang dilakukan oleh wanita-wanita jahiliyah yaitu dengan kasratul khuruj, sering keluar rumah tanpa alasan, tanpa dalil yang uh, alasan yang syar'i atau keluar rumah dengan berhias, memakai wangi-wangian, menampakkan wajah serta memperlihatkan kecantikan ataupun perhiasan mereka yang seharusnya yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk untuk disembunyikan. Kata beliau dan tabarruj itu diambil ya secara bahasa dari kata-kata al-burj. Al-burj yakni sesuatu yang dikatakan katakan tadi artinya bintang atau sesuatu yang terang nampak <laughs> yang diantara maknanya adalah tawasuk berlebihan dalam menampakkan perhiasan dan kecantikan. Baik itu perhiasan yang bersifat asal ya kayak anggota tubuhnya kaum perempuan ataupun perhiasan tambahan yang dipakaikan untuk menghiasi menghiasi dirinya. Jadi di sini kita perhatikan apa ini e, pengertian dari tabarruj, kita bisa ambil kesimpulannya ada dua pengertiannya dari keterangan para ulama. Pertama, sering keluar rumah tanpa ada alasan yang syar'i. Makanya ini penting untuk uh, disampaikan kepada para akhwat sekalian rahimakumullah bahwa agama Islam menjadikan uh, apa ini hukum asalnya atau yang diistilahkan oleh para ulama dengan al-azimatu syar'iyyah perintah asal yang ditekankan bagi kaum perempuan adalah menetap hukum asal yang diperintahkan bagi kaum perempuan adalah menetap di rumah-rumah mereka dan itulah kemuliaan bagi mereka. Sedangkan keluarnya mereka dari rumah itu hanyalah karena atau bersifat rukhsah keringanan. Keringanan jika ada kepentingan atau kebutuhan yang dibolehkan dalam syariat. Oleh karena itu hijab yang paling pertama, yang paling utama bagi kaum perempuan adalah ketika mereka berada di rumahnya, berhijab dengan rumahnya yang menghalangi mereka dari pandangan kaum laki-laki yang yang bukan mahramnya. Ini disebutkan bahkan dalam bab khusus dalam kitab Hirasatul Fadilah oleh Syekh Bakar Abu Zaid, ya. Kalau qararul mar'ati fi baitiha azimatun syar'iyyatun wa khurujuha minhu rukhsatun tuqaddaru biqadariha. Menetapnya seorang perempuan dalam rumahnya ini merupakan azimah syariah, hukum asal yang ditekankan dalam syariat. Adapun keluar rumahnya seorang perempuan, ini merupakan rukhsah keringanan yang hendaknya dilakukan seperlunya. Hendaknya dilakukan seperlunya. Memang Rasulullah SAW membolehkan. Inna Allah qada azina lakun qada azina lakunna an takharujna lihajatikunna dalam hadis yang sahih. Rasulullah SAW bersabda, Allah sungguh telah mengizinkan bagi kalian wahai kaum perempuan untuk keluar rumah untuk keperluan, untuk hajat. Tapi dengan kata-kata izin ini menunjukkan ini bukan hukum asal bagi mereka. Sebagaimana laki-laki, hukum asalnya mereka bekerja di luar, melakukan amar ma'ruf nahi mungkar di luar, melakukan kegiatan-kegiatan di luar rumah untuk kebaikan diri mereka, keluarga, apalagi agama mereka, maka perempuan tempatnya adalah dalam rumah. Oleh karena itu hijab yang paling utama bagi mereka adalah berhijab dengan rumahnya. Bahkan dalam hadis yang sahih, riwayat Ibnu Khuzaimah yang disahihkan Syekh al dan yang dan para ulama yang lainnya, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mar'atu auratun fa idza kharajat istashrafaha syaitanu wa aqrabu ma yakunu min rabbiha wa hiya fi qa'ri baitiha." Seorang perempuan itu adalah aurat. Maka ketika dia keluar dari rumahnya, syaitan akan mengintainya, ya, menghiasinya agar menjadi fitnah bagi kaum laki-laki. Ini keadaannya perempuan. Istasyrafaha syaitan. Diintai atau dilihat, diperhatikan oleh syaitan. Dan keadaannya yang paling dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Wahia fi qa'ri baitiha ketika dia berada di tengah-tengah rumahnya. Berada di dalam rumahnya. Ini keadaan yang paling dekat. Oleh karena itu, di sini hijab yang asal dan paling utama bagi perempuan adalah hijab dengan rumahnya. Makanya ketika dia di, di, diperbolehkan keluar rumah dengan mengenakan hijab yang syar'i, tujuannya hijab tersebut adalah untuk menutupi dirinya. Oleh karena itu dilarang dia keluar dengan bertabarruj, menghiasi, menampakkan perhiasan dirinya, menampakkan anggota badannya yang merupakan perhiasan bagi dirinya yang disebutkan dalam syariat ataupun perhiasan tambahan yang ditambahkan pada tubuhnya atau pada pada pakaiannya. Makanya Imam Al-Qurtubi juga menyebutkan dalam tafsirnya sewaktu menafsirkan ayat ini uh, sewaktu beliau menjelaskan perintah dalam ayat ini mencakup semua kaum perempuan ya meskipun asalnya untuk istri-istri Nabi Shallallahu alaihi wasallam tapi juga mencakup Eh, secara umum kepada kaum perempuan yang lain karena tentu saja kalau istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wanita-wanita yang mulia diperintahkan demikian apalagi yang yang selain mereka sampai beliau mengatakan seandainya tidak ada dalil-dalil dalam syariat yang khusus menjadikan e, mencakupnya semua kaum perempuan dalam larangan ini maka cukuplah dengan apa ini dalil-dalil umum yang menyebutkan tentang keadaan kaum perempuan sebagai fitnah jika mereka berada di luar rumah kata beliau lagi Fakifa, maka bagaimana lagi jika kita dapati banyak dalil-dalil dalam syariat Islam yang dipenuhi dengan perintah bagi kaum perempuan untuk menetap di dalam rumah-rumah mereka dan tidak keluar rumah kecuali si halat darurah dalam keadaan terpaksa dalam keadaan ada kebutuhan yang kebutuhan yang mendesak. Oleh karena itu, pertama kali pengertian tabarruj yang kita ambil dari keterangan para ulama adalah sering keluar rumah tanpa hajat, bermudah-mudah untuk keluar rumah, padahal tidak ada keperluan yang tidak ada keperluan yang yang mendesak. Kemudian yang kedua, jelas sebagaimana pengertian yang saya bacakan dari keterangannya Syekh Bakar Abu Zaid tadi, yaitu keluar rumah dengan menampakkan kecantikan dan perhiasan yang seharusnya disembunyikan keluar rumah dengan menampakkan kecantikan dan perhiasan yang seharusnya seharusnya disembunyikan bagi kaum perempuan. Makanya <clears throat> di sini perlu kita perhatikan. Ketika seseorang keluar rumah, sebagaimana yang saya katakan tadi, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kaum perempuan untuk tidak menampakkan perhiasannya. <clears throat> Bayangkan ya, ketika dalam surat An-Nur saja Allah Subhanahu wa taala melarang kaum perempuan untuk apa? Wala yadribna bi arjulihinna liyu'lama ma yukhfina min zinatihinna. Perhatikan ayat ini. Janganlah mereka para wanita memukulkan kaki mereka ke tanah agar orang mengetahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Subhanallah, disembunyikan saja. Tapi kalau terdengar suaranya, ya dulu kan kaum perempuan itu memakai gelang yang di pakaikan di kaki mereka yang berbunyi ketika maka ketika di, dia berjalan dengan menghentakkan kaki maka terlihat atau terdengarlah bunyi tersebut terdengarlah bunyi tersebut ini dilarang padahal jelas-jelas itu apa ini merupakan hal yang tersembunyi bagaimana kalau perhiasan mereka perhiasan tersebut ditampakkan ditampakkan dengan dengan terang-terangan jadi di sini kita ketahui bahwasanya larangan menampakkan perhiasan tersebut adalah e, termasuk pengertian tabarus yang oleh karena itu tidak diperbolehkan karena pengertian dari tabarus tadi yang seperti yang disebutkan adalah menampakkan perhiasan yang seharusnya disembunyikan disembunyikan oleh e, wanita yang beriman ketika dia ketika dia keluar dari dari rumahnya. Nah, oleh karena itulah di sini penting sekali untuk kita mengetahui bahwa segala sesuatu yang namanya perhiasan itu dilarang untuk ditampakkan ketika ketika seorang wanita keluar keluar rumah. Di sini juga e, perlu diterangkan ada keterangan yang sangat menarik yang dinukilkan oleh Syekh Abdul Malik bin Ahmad Ramadhani. Kita ketahui beliau adalah ulama ahlu sunnah yang saat ini uh, yang berasal dari Jazair yang tinggal di Madinah yang punya kitab yang terkenal Madari Penawar fi Syariah ya di antaranya ini pandangan tajam terhadap politik yang sudah diterjemahkan juga dalam bahasa Indonesia. Beliau menyebutkan dalam kitabnya yang sangat bermanfaat yang berjudul Al-Ajabul Ujab fi Ashkal Hijab menyebutkan beberapa contoh dari perbuatan tabarruj yang kemungkinan banyak orang yang menyangka bahwa itu bukan merupakan merupakan tabarruj. Banyak yang menyangka bahwa itu bukan merupakan merupakan tabarruj. Ada beberapa yang e, dijadikan contoh oleh beliau dalam pembahasan khusus tentang suara tabarruj, bentuk-bentuk tabarruj. Bentuk-bentuk tabarruj Beliau mengatakan di antara bentuk-bentuk jilbab yang termasuk tabarruj adalah ayakuna jilbabu mujalbaban li jami'il jismil alla yakuna jilbabu mujalbiban li jami'i jismil mar'ati ka'ayyanzila minal katifaini la minar ra'si Misalnya seorang perempuan yang memakai jilbab tapi tidak menutupi, tidak meliputi seluruh tubuhnya. Misalnya, dia hanya mengenakan jilbab yang turun dari pundaknya, sementara bagian atasnya ditutup dengan yang kecil sehingga terpisah, sehingga ini jelas membentuk bagian tubuhnya yang ini jelas bertentangan dengan perintah hijab atau jilbab bagi perempuan yang disebutkan dalam firman Allah surat Al-Ahzab yang saya sebutkan tadi ayat 59 yudnina alaihinna min jalabibihinna hendaknya mereka menjulurkan atas diri mereka artinya dari atas dari atas kepala supaya tidak membentuk tidak menjadikan tercetaknya tubuh perempuan inilah pengertian jilbab yang sebenarnya sehingga yang melanggar ini termasuk bentuk tabarruj. Yang kedua, ada juga yang memakai jilbab yang terpotong ada khusus menutup bagian atas dan menutup bagian bawah yang ini bertentangan dengan nukilan dari para ulama yang menyebutkan bahwa jilbab itu adalah satu potong ya, sepakaian yang satu yang menutupi seluruh tubuh. Tentu saja kalau sekadar terpotong tapi kemudian uh, hijab yang selanjutnya menutup dengan tutupan yang yang tidak membentuk tubuh maka ini diperbolehkan tetapi yang menjadi masalah kalau potongannya tersebut pendek, kemudian menjadikan si apa ini jilbab tersebut atau hijab yang dipakainya, pakaian dipakainya malah membentuk membentuk tubuh, maka ini pun termasuk tabarruj kata beliau. Itu yang kedua. Kemudian termasuk pengertian tabarruj yang ketiga kata beliau, wa min at-tabarruj ay yakuna jilbabu zinatan fi nafsihi. termasuk bentuk tabarruj, perhiasan, adalah jika jilbab itu merupakan perhiasan pada dirinya. Seperti yang saya terangkan tadi di awal, hikmah yang memakai jilbab bagi perempuan ketika keluar rumah adalah untuk menutupi perhiasannya di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Maka bagaimana mungkin kalau kemudian jilbab yang dipakainya justru merupakan perhiasan yang menarik, menarik perhatian. Ini termasuk jilbab ataupun yang lainnya ya, termasuk eh, pakaian-pakaian uh, yang lainnya, misalnya sendalnya atau sepatunya. Kalau itu merupakan perhiasan, maka dilarang karena disyariatkannya mereka mengenakan jilbab justru untuk menutupi perhiasannya. Ya, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nur yang terkenal wala yubdina zinatahunna illa libuulatin dan seterusnya. Hendaknya mereka kaum perempuan jangan menampakkan perhiasannya. Jadi menampakkan perhiasan atau apa saja yang kita tujukan untuk memperindah menjadikan kita tampak menarik ini termasuk perhiasan yang dilarang untuk untuk ditampakkan. Maka oleh karena itulah berdasarkan keterangan dari dan fatwa-fatwa para ulama yang kita baca jelas termasuk yang namanya jilbab tabarruj. Apa yang kita saksikan dipakai oleh kaum muslimat saat ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufiknya kepada kita semua dan kepada mereka untuk kembali ke kepada petunjuk Allah yang benar dan sangat disayangkan sebagian dari sebagian dari akhwat-akhwat kita ya juga terpengaruh dengan jilbab yang seperti ini yang dikatakan dengan jilbab gaul atau jilbab modern ini yaitu mengenakan jilbab diantaranya mengenakan jilbab yang memakai ukir-ukiran yang memakai bordir-bordir dengan warna-warna yang ya kadang-kadang warna-warni ya kadang-kadang pakaiannya sendiri sudah berwarna-warni tidak cuma satu warna saja dengan warna yang mencolok atau menarik perhatian maka ini jelas termasuk tabarruj maka ini termasuk tabarruj. Bahkan kata beliau dalam kitab ini, "Wa minal ajaibi anna nisaa ya'lamna hadza thumma ya'madna ila bi bijilbabin qad zuyyina bi al khayyatati ma yulfitu anbar ar-rijali ilaihinna bila raib." Dan sangat mengherankan. Sebagian dari kaum perempuan mengetahui hukum ini. Tidak bolehnya menampakkan perhiasan tetapi yang mengherankan lagi kemudian mereka mengenakan jilbab yang justru dihiasi dengan ukiran-ukiran, dengan bordir, sulaman-sulaman yang menarik perhatian kaum laki-laki. Bahkan terkadang kata beliau sulaman tersebut bentuknya hati. Yang ini jelas merupakan pertanda keburukan, atau ini merupakan perlambangnya orang-orang fasik. Yang seolah-olah dengan melihat lambang ini berarti kita mengundang, perempuan itu mengundang laki-laki untuk datang kepadanya. Maka ini jelas merupakan perkara yang tidak diperbolehkan dalam Islam sehingga kita baca misalnya fatwa dari para ulama ahlu sunnah wal jamaah ya fatwa jenada imah jelas-jelas melarang perbuatan yang seperti ini yang disebutkan uh, <clears throat> dinukilkan ya saya cukup bacakan terjemahannya dalam fatwa jenada imah nomor 2200 21352 ya. Yang tertanggal uh, eh, 9 bulan 3 1421 Hijriah tentang model pakaian yang disyariatkan bagi kaum perempuan. Di antara syaratnya disebutkan syarat yang keempat yakni tidak boleh ada hiasan padanya yang menarik perhatian. Oleh karena itu, pakaian tersebut harus polos dari gambar, dari hiasan-hiasan, tulisan tiap tulisan, yakni bordiran-bordiran maupun simbol-simbol yang yang merupakan merupakan perhiasan bagi bagi kaum perempuan. Tentu saja ada yang beralasan ada yang beralasan dengan mengatakan kalau kita memakai pakaian yang polos atau cuman satu warna itu akan uh, menjadi menjadikan kita dijauhi oleh masyarakat. Dijauhi oleh masyarakat, maka kita mengenakan pakaian yang seperti ini tujuannya agar kita mudah mendekati mereka, mudah mendakwai mereka, mudah melunakkan hati mereka dan mudah <clears throat> untuk tidak nampak asing di mata mereka. Maka kita jawab, alhamdulillah kalau ini alasannya, lebih baik sekalian tidak usah pakai hijab. Karena masyarakat kita lebih banyak yang tidak pakai jilbab. Kalau demikian alasannya. Yang kedua, Islam membolehkan kita melakukan ta'liful kulub, menjenakan hati masyarakat, mendekatkan hati dengan masyarakat, tetapi bukan dengan cara-cara yang bertentangan dengan Islam. Dan ini perkara yang saya pikir tidak perlu dibahas karena sudah sering diterangkan dalam kajian-kajian dari para ustadz, eh, para ustadz ahlu sunnah wal jamaah yang bermanhaj ahlu sunnah wal jamaah. Oleh karena itu ini perkara yang sangat-sangat jelas kebatilannya. Agama Islam diturunkan untuk kebaikan. Allah Subhanahu wa taala yang paling tahu tentang cara untuk melunakkan hati manusia, maka dengan itulah Allah menurunkan syariatnya. Apakah kita katakan bahwasanya syariat Allah Subhanahu wa taala diturunkan justru untuk menjauhkan hatinya kaum muslimin, menjadikan masyarakat tidak mau menerima Islam ini? Berarti ada yang lebih tahu tentang kebaikan dibandingkan dibandingkan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya Shallallahu alaihi wasallam. Maka ini jelas tidak dibenarkan. Kemudian yang kedua, pada kenyataannya, ya jadi ada orang-orang yang berdalil, jadi urf kebiasaan masyarakat adalah pakaian yang seperti itu. Harus dengan bordir-bordir. Kita katakan ini tidak benar. Buktinya, kebiasaan masyarakat yang dulu tidak seperti ini. Dan masih banyak masyarakat kita yang tidak mengenal apa ini eh, hiasan-hiasan e, tersebut, apalagi yang kita ketahui kebiasaan sebagai sebagian masyarakat yang justru tidak berdasarkan Islam ini tidak boleh untuk kita tidak boleh untuk kita ikuti. Maka yang benar dalam masalah ini adalah jika kebiasaan dalam masyarakat itu bertentangan dengan syariat Islam, apalagi jelas-jelas menentang larangan tabarruj, maka ini tidak boleh diikuti dan kalau dilakukan tidak akan mendekatkan justru akan semakin menjauhkan dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan petunjuk Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Nah, oleh karena itulah alasan ini tidak dibenarkan. Demikian pula e, dalam pembahasan ini sebagian dari ikhwan kita ya yang sampai kepada anak sendiri ada yang berdalil dengan penjelasan yang disampaikan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala penjelasan yang diterangkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala dalam kitabnya Jilbabul Mar'atil Muslimah pada syarat pakaian yang kedua yaitu e, pembahasan yang beliau bawakan bahwa tidak mesti pakaian itu harus berwarna hitam. <clears throat> tidak mesti pakaian itu harus berwarna hitam. Maka jawabannya ini benar. Dari dalilnya jelas yang beliau bawakan. Pakaian itu tidak berwarna, tidak mesti berwarna hitam, Meskipun dikatakan oleh sebagian dari para ulama lebih menutup aurat dan lebih baik adalah dengan warna hitam. Kita terima keterangan ini dan ini adalah keterangan yang hak karena dalilnya jelas. Cuman ingat, jangan kita salah fahami dan kita bawa kepada pembahasan yang sesuai dengan hawa nafsu kita. Syekh Al-Bani sendiri menyebutkan dalam kitab tersebut di bagian uh, apa ini waktu beliau men, apa ini mencantumkan di di fahrasnya di daftar isinya dengan judul seperti ini. Jawazu kauni jilbabil mar'ati bilaunin ghairi bayad ghairil bayadi aw sawadi wa dalilu ala dhalika bikhilafi ma idza kana iddati alwanin wa ma qalahu al-allamatul alusi fi dhalik. Bolehnya jilbab seorang perempuan itu berwarna selain putih dan hitam dan dalil yang menunjukkan hal ini berbeda kalau jilbab tersebut dengan bermacam-macam warna. Ingat, ingat ya beliau tegaskan berbeda. Ya tidak boleh kalau dengan bermacam-macam warna dan nukilan dari Imam Al-Allamah Al-Alusi dalam hal ini. Jadi Syalbani menyebutkan bolehnya dengan pakaian dengan warna selain hitam, tapi tidak boleh banyak warna, apalagi dengan ukir-ukiran dan beliau sendiri yang mencantumkan pembahasan ini dalam syarat yang kedua yaitu jilbab itu Allah yakuna zinatan fi nafsihi tidak menjadi perhiasan pada dirinya. Jadi jilbab bukan merupakan perhiasan pada dirinya. Sehingga tidak masuk akal kalau kemudian yang dimaksudkan dengan yang dimaksudkan dengan Syekh Albani dalam pembahasan ini kita katakan beliau membolehkan warna-warna lain yang mencolok seperti warna-warna yang benar-benar menarik, warna yang menyala. Tidak mungkin karena beliau sendiri yang membahasnya dalam apa? Judul Allah yakuna zinatan fi nafsihi. Pakaian tersebut tidak menjadi perhiasan pada dirinya. Jelas kalau warnanya mencolok, warnanya, warnanya menarik perhatian, ini merupakan perhiasan. Apalagi kalau dikatakan uh, apa ini uh, maka yang dimaksud dengan beliau di sini kebolehan, kebolehan memakai warna selain hitam yang dibawakan di sini ada berapa misalnya warna merah atau yang lainnya maksudnya di sini jelas merah yang bukan mencolok bukan yang warnanya menyala yang menarik perhatian karena tidak mungkin dikatakan pakaian perempuan yang ditujukan untuk menutupi perhiasannya justru pakaian itu sendiri yang menjadi perhiasan perhiasan baginya ketika dikenakannya di luar rumah Makanya dalam kitab yang sama, nukilan yang dimaksud oleh Syekh Al-Albani dari Imam Al-Alusi dalam kitabnya Ruhul Ma'ani dibawakan di sini. Perhatikan. Dan ini menunjukkan pembahasan mengenai pakaian perempuan yang memakai renda-renda atau motif-motif ya memakai eh, bordir-bordir yang menarik perhatian itu telah ada apa ini e, telah terlihat fenomenanya atau penampakannya di kalangan para ulama yang terdahulu sebelum sebelum zaman kita. Al-Alusi dalam kitabnya Ruhul Ma'ani jilid kelima ayat lima apa ini jilid kelima uh, halaman 56 mengatakan Summa i'lam anna indi ini didukil oleh Syalal Bain dalam kitabnya tadi ya. Ini didukil oleh Syalal Bain dalam kitabnya, kitabnya yang tadi. Summa i'lam anna indi mimma yalhaqu bizinatil manhi anha ibda'uha ما يلبسه أكثر مترفات النساء في زماننا فوق ثيابهن ويستترن به إذا خرجن من بيوتهن وهو غطاء منسوج من حرير ذي عدة ألوان وفيه من النقوش الذهبية والفضة ما يبهر العيون وأرى أن تمكين أزواجهن kata Al-Alusi rahimahullah taala kemudian ketahuilah bahwasanya saya memiliki satu tambahan yang termasuk dalam perhiasan yang dilarang untuk ditampakkan dalam ayat ini yaitu uh, apa pakaian yang dikenakan oleh kebanyakan wanita-wanita yang melampaui batas di zaman kami yang dikenakan di atas pakaian mereka, jilbab mereka. Yang mereka jadikan sebagai penutup ketika keluar dari rumah, yaitu sebuah pakaian penutup yang dibuat dari harir, dari apa ini sutra, yang memiliki macam-macam warna, pada pakaian ini ada nukus ukiran-ukiran, ya semacam bordiran-bordiran atau renda-renda yang berwarna emas atau perak yang benar-benar menarik perhatian mata mata kaum laki-laki. Maka aku melihat membiarkan ya, kaum perempuan merupa, eh, melakukan perbuatan ini keluar dari rumah atau berjalan di antara laki-laki yang bukan mahramnya ini termasuk sedikitnya kecemburuan dari dari para suami-suami mereka yang musibah ini telah telah merata dan tersebar di mana-mana. Jadi subhanallah, jadi apa yang kita sangka dalil dibawakan oleh Syekh al bani rahimahullah taala ternyata justru beliau menukil keterangan yang menunjukkan tidak bolehnya mengenakan pakaian-pakaian yang ditujukan untuk perhiasan meskipun kita katakan tidak harus dengan warna hitam, warna lain diperbolehkan tapi tidak mencolok dan bukan merupakan sesuatu yang e, ditujukan untuk memperindah, mempercantik diri karena itu justru diperintahkan untuk disembunyikan kita ketika ketika keluar rumah. Sekarang kalau kita perhatikan dengan seksama, lihatlah kita lihat di pengertian orang secara bahasa. Tanya sama kaum perempuan ketika mereka keluar rumah atau menghiasi pakaiannya dengan renda, dengan motif, dengan bordiran, tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk apa? Mesti jawabannya tujuannya adalah untuk untuk hiasan, memperindah supaya tidak kelihatan jelek. Tujuannya untuk itu. Bahkan saya pernah dinukilkan oleh seseorang ada yang menukilkan atau menyebutkan bahwasanya e, di, disebutkan dalam kamus besar bahasa Indonesia yang namanya bordi dan renda itu adalah termasuk perhiasan. Dikatakan dengan jelas-jelas untuk sebagai perhiasan. Maka secara bahasa sendiri sudah menunjukkan pengertian bahwa renda-renda dan motif-motif tersebut adalah untuk perhiasan yang justru diperintahkan kaum perempuan untuk menyembunyikannya ketika ketika keluar rumah. Saya nukilkan tadi ucapannya Syekh bin yang menyebutkan perhiasan yang dimaksud adalah perhiasan tadi, baik yang diistilahkan dengan azinatul asliyah, perhiasan yang asalnya ada pada tubuh kaum perempuannya ini, keindahan dalam tubuh mereka yang mengandung fitnah kalau ditampakkan, ataupun yang namanya zina muktasabah, perhiasan yang tambahan ditambahkan pada tubuh mereka atau pakaian mereka atau sepatu mereka, sendal mereka yang uh, ini merupakan perhiasan yang menarik perhatian, ya, keindahan yang menarik perhatian kaum laki-laki yang justru diperintahkan untuk disembunyikan ketika mereka ketika mereka keluar rumah. Maka subhanallah dengan keterangan ini ya, yang saya berusaha ringkas keterangan tersebut jelas menunjukkan kepada kita tentang syarat pakaian tadi tidak boleh merupakan perhiasan dalam dalam dirinya. Oleh karena itu, fatwa-fatwa dari ulama yang lainnya seperti Syekh Utsaimin sama dengan ini melarangnya. Kemudian fatwa-fatwa ulama lain yang menulis dalam hal ini yang sebagai orang mengesankannya itu membolehkan, maka ternyata setelah kita teliti tidak ada yang satupun di kalangan para ulama tersebut yang membolehkan bordiran-bordiran seperti tadi atau renda-renda seperti tadi yang ini justru merupakan larangan dan diancam dengan ancaman yang keras dalam dalam Islam. Ada satu uh, riwayat yang juga disalahfahami oleh sebagian orang yang berdalil dengan uh, eh, hujah atau berdalil dengan beberapa hadis yang terkesan membolehkan pakaian seperti ini tapi semua dalil tersebut dalilnya sahih tapi salah dipahami seperti yang disebutkan dalam sahih Bukhari hadisnya Ummu Khalid yang ketika itu Nabi Shallallahu alaihi wasallam memakaikan padanya pakaian yang uh, berwarna kuning ada hitam atau yang lainnya mungkin oh, lebih dari satu warna, maka ternyata ini dipakaikan oleh Nabi saw Alaihi Wasallam untuk Ummu Khalid yang masih bayi, yang masih kecil pada waktu itu. Kemudian yang kedua, ada hadis yang diriwayatkan juga oleh Imam Bukhari ketika uh, <clears throat> dari apa ibu Nabi Robah yang apa ini dia mengatakan dia melihat intinya dia melihat Aisyah radhiyallahu taala anha yang mengenakan pakaian yang muwarradan yakni berwarna mawar yang disebutkan dalam hadis ini diterangkan oleh Imam Ibnu Hajar ya dan para ulama yang lainnya maksudnya di sini adalah berwarna merah yang tentu saja berwarna merah yang tidak merupakan perhiasan bahkan disebutkan dalam sebagian riwayat diterangkan oleh Al Hafidz Ibnu Hajar pakaian apa ini ada riwayat yang menyebutkan bahwa apa itu menyebutkan apa Ibnu Abi Rabah menyebutkan bahwasanya pada waktu itu dia masih kecil jadi dia boleh melihat pakaian tersebut adalah karena dia masih kecil dan diterangkan oleh para ulama seperti Ibnu Hajar sendiri bahwasanya eh, ada kemungkinan juga tidak sengaja dilihatnya yang jelas bahwa waktu itu Aisyah radhiyallahu taala anha dalam hijab yang tertutup yang kemudian dia terlihat memakai pakaian tersebut. Ala hal kalau tersembunyi sudah kita ketahui tidak mengapa dalam hijab. Pakaian yang mengandung perhiasan yang mengandung bordiran ukir-ukiran boleh dipakai oleh perempuan hatta keluar rumah dengan syarat ditutupi hijab dengan jilbab yang besar menutupinya yang tidak ada bordirannya maka diperbolehkan. Ketika dia ketemu dengan perempuan atau dengan alasan ketemu orang awam dia boleh melepaskan jilbabnya dan menampakkan pakaian yang indah tersebut di hadapan sesama kaum perempuan. Ini diperbolehkan. Jadi ada jalan keluar. Kalau kita ingin tap pakaian tersebut boleh, tapi kita kenakan dengan jilbab yang besar yang menutupi perhiasan tadi sehingga hanya kita nampakkan di hadapan mahram kita atau di hadapan sama perempuan atau orang awam yang mungkin ingin kita dakwai pakaian-pakaian yang ada perhiasannya tersebut. Yang dilarang adalah untuk dinampakkan di hadapan laki-laki yang bukan yang bukan mahram. Ini juga uh, syubhat yang ternyata kalau kita rujuk jawabannya diterangkan oleh para ulama tidak seperti yang diinginkan oleh orang-orang yang yang membolehkan memakai eh, perhiasan-perhiasan uh, tersebut Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari dari segala keburukan. Ada satu lagi di sini yang juga ingin saya isyaratkan <clears throat> sehubungan dengan bentuk-bentuk tabarruj yang lainnya. <clears throat> Ada <clears throat> pembahasan yang berhubungan dengan e, kita ketahui bersama pakaian tidak boleh tipis ya. Dari tidak boleh dari kain yang tipis Termasuk juga termasuk bentuk tabaruj yang diterangkan di sini tabaruj yang keempat adalah pakaian yang meskipun tidak tipis tapi kainnya membentuk tubuh perempuan. Ini juga tidak diperbolehkan dan termasuk dilarang oleh para ulama dibawakan dalil-dalilnya juga oleh Syekh Al-Bani dalam kitab beliau Jilbabul Mar'atil Muslimah keterangan beberapa dari para ulama yang menyebutkan bahwa pakaian tersebut meskipun lebar, meskipun longgar, tapi kalau kainnya membentuk badan, ya membentuk uh, tubuh perempuan, maka itu tidak diperbolehkan. Maka itu tidak diperbolehkan. Di antaranya disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad yang hasan derajatnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika uh, kisahnya Usama bin Zaid radhiyallahu taala anhu Rasulullah SAW memberikan kepada beliau, memakaikan kepada beliau pakaian dari Mesir yang tebal. Ya, ingat pakaiannya tebal. Kibziyah kafifa. Pakaian yang tebal. Yang eh, dihadiahkan kepada Rasulullah SAW oleh Dihya Al-Kalbi. Kemudian kata Usama bin Zaid, aku maka aku pakaikan pakaian tersebut untuk istriku. Maka Rasulullah SAW bersabda kepadaku, kenapa engkau tidak memakai pakaian tersebut? Maka kau katakan, wahai Rasulullah, aku telah memakaikannya untuk istriku. Maka apa jawaban Rasulullah SAW dalam hadis ini? Beliau bersabda, murha faltaj'al tahtaha gilalatan inni akhofu an tasifa hajma idhamiha. Perintahkanlah kepada istrimu, hendaknya dia memakai di bawah pakaian, di dalam pakaian tersebut pakaian lainnya. Sebagai pakaian dalam. Karena aku khawatir pakaian itu akan membentuk apa ini postur dari postur dari tubuhnya. Ingat pakaian disebutkan di sini kasifah tebal. Tapi kalau kainnya dari bahan yang bisa membentuk menempel pada tubuh maka ini tidak tidak diperbolehkan. Kemudian uh, hadis yang terkenal dari Asma bintu Abu Bakar ya. Ketika Mundir ibnu Zubair mengirimkan kepadanya sebuah pakaian yang juga tebal dan lebar yang kemudian pada waktu itu Asma bin Abu Bakar dalam keadaan sudah buta maka dia menyentuh pakaian tersebut dengan tangannya. Jadi diraba kainnya dari jenis apa kainnya. Kemudian dia mengatakan, oh Jadi dia mencela pakaian tersebut, "Rudu alaihi kiswatahu." Kembalikan pakaiannya ini kepadanya. Maka tentu Mundir Ibn Zubair merasa sedih kenapa pakaiannya dikembalikan, maka dia mengatakan, "Ya ummah, innahu la yasifu." Wahai ibu, ini pakaian yang tidak mau apa ini tidak tipis. Maka dijawab oleh Asma bin Abu Bakar radhiyallahu taala anha, "Innaha illam tasifa fa innaha tasifu." Pakaian ini meskipun tidak tipis kainnya, tetapi benar-benar dia itu tasifu membentuk postur tubuh perempuan. Dan asar yang semakna dengan ini dibawakan dari para sahabat dan para ulama salaf itu ada beberapa, ya banyak disebutkan dalam kitab yang saya baca ini yang menggambarkan kepada kita bahwa yang seperti ini tidak tidak diperbolehkan. Oleh karena itu, termasuk yang diingatkan di sini bahwa untuk memilih kain jilbab bagi kaum perempuan itu hendaknya diperhatikan hal yang berhubungan dengan membentuknya postur tubuh perempuan. Jadi bukan cuma sekedar tebalnya. Maka di sini perlu kita ingatkan seperti orang-orang yang memakai jilbab kos misalnya ketika dia keluar rumah maka perhatikanlah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita dengan mudah membolehkan memakai kaos hanya dengan supaya lebih nyaman, tidak kepanasan, ya? Padahal kita ketahui pakaian tersebut atau jilbab kaos tersebut misalnya membentuk tubuh kita atau mencetak bagian-bagian dari tubuh kita, maka ini tidak diperbolehkan. Kalau misalnya mungkin ada sebagian dari kain kos yang memenuhi syarat maka diperbolehkan, tapi hendaknya kita perhatikan bukan dengan menilainya dengan hawa nafsu kita, kita perhatikan, mintalah penjelasan atau pandangan dari orang-orang yang faham dengan mungkin melihat kita memakainya, apakah membentuk e, badan kita memperlihatkan bagian-bagian dari tubuh kita atau tidak, kemudian kita boleh mengenakan mengenakan pakaian tersebut jika ternyata sesuai dengan syarat yang disebutkan dalam Islam. Maka ma'asyiral ikhwa wal akhwat fi din azakumullah. Maka ma'asyiral ikhwa wal akhwat fi din azakumullah kita uh, masih banyak bentuk-bentuk tabarus yang lainnya yang jelas di sini saya bahasnya secara ringkas saja yang berhubungan dengan pakaian. Yang jelas tabarruj ini disebutkan oleh para ulama termasuk perkara yang sangat besar keburukannya. Saya sebutkan tadi disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih dilaknat ya dan uh, disebutkan uh, diancam dengan e, tidak masuk ke dalam sorga, tentu saja ini bersifat ancaman yang sangat keras ya. Kemudian bahkan di sebagian dari para ulama jelas-jelas memasukkannya sebagai merupakan termasuk dosa besar seperti dalam e, syarah Sahih Muslim Uh, siapa ini uh, kitab Al-Mu'lim fi Sahih Muslim disebutkan ini termasuk kabairul dzunub termasuk dosa besar oleh uh, oleh penulisnya dan e, para ulama yang lainnya juga yang di dalam Al-Kabair mengisyaratkan pakaian-pakaian yang seperti ini termasuk yang dikenakan oleh perempuan ini termasuk perbuatan perbuatan dosa besar. Oleh karena itu hendaknya kita berusaha untuk menjauhinya dan berusaha untuk kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat termasuk ciri-ciri utama orang yang beriman yang juga sudah diterangkan oleh para ustadz kita beberapa kali kita juga terangkan adalah mereka mengagungkan syiar-syiar Allah takut ketika melanggar larangannya karena bisa jadi itu merupakan sebab Allah Subhanahu wa taala memalingkan mereka dari dari hidayahnya dan menjadi sebab untuk dicabutnya petunjuk Allah Subhanahu wa taala dalam dalam diri mereka naudzubillah min dalik. Maka ma'asyiral akhwah, ikhwah wal akhwat fi din azakumullah, demikianlah penjelasan ringkas yang bisa kami bawakan tentang masalah pakaian perempuan serta makna daripada tabarruj. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk mengambil manfaat dan mudah-mudahan nanti uh, saya juga akan bisa menyampaikan makalah tentang uh, tulisan tentang masalah tabarruj ini beserta perincian dari masalah yang saya sampaikan tadi yang mungkin saya akan kirimkan ke apa ini uh, Radio Roja untuk bisa di diambil manfaatnya bagi yang ingin membacanya. Tulisan yang ringkas semoga bermanfaat bagi kita semua. Demikianlah kajian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk mengambil manfaat darinya dan afwan jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya cukupkan. Sallallahu wasallam barak ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan yaumiddin wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Jazakallah khair kami ucapkan kepada Ustaz Abdullah Taslim Hafizahullah Ta'ala atas pembahasan ilmiah dari hakikat jilbab Nah, syar'i dan tabarus dan selanjutnya pendengar roja yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala kami berikan kesempatan bagi Anda yang mungkin ingin bertanya perihal pembahasan kita pagi ini dan sebelum kami angkat dari telepon Ustaz ada beberapa pertanyaan dari pesan singkat yang sama kami angkat di antaranya pendengar kita bertanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Fiki Ustaz Bagaimanakah uh, batasan pakaian muslimah yang diperbolehkan dalam corak dan warna-warni sehingga keluar dari eh, batasan tabarut Ustaz. Jazakallah khair. Diulang tolong diulang. Bagaimanakah batasan pakaian muslimah yang diperbolehkan eh, bercorak atau berwarna-warni Ustaz sehingga keluar yang keluar dari batasan tabarut? Jazakallah khair. Ya, uh, batasan pakaian seorang muslimah yang diperbolehkan ketika dia keluar rumah berdasarkan keterangan dari para ulama sebagaimana tujuan dari diperbolehkannya tadi memakai pakaian ketika dia ada hajat keluar rumah adalah pakaian yang bukan merupakan perhiasan. Jadi kainnya tebal, tidak tipis, kemudian warnanya tidak mencolok ya. Diingatkan juga oleh para ulama, warnanya itu satu warna, tidak harus hitam, boleh dengan misalnya merah tua atau biru tua atau hijau tua atau coklat misalnya yang tidak menarik perhatian, yang tidak mencolok terlihatnya maka ini diperbolehkan meskipun dikatakan oleh para ulama mengenakan ya sebagian para ulama menjelaskan mengenakan dengan pakaian hitam itu lebih utama dan lebih menutupi bagi bagi aurat kaum perempuan. Maka demikian. Jadi uh, secara umum yang namanya hiasan-hiasan tersebut yang ditampakkan untuk memperindah saya katakan tadi boleh kita kenakan asal kita tutupi dengan jilbab luar yang menutupi keseluruhan perhiasan tadi. Kalau seandainya kita harus pakai demikian, mungkin kita ingin ketemu seseorang, awam yang ingin kita dekati atau kita akan datang di majelisnya kaum perempuan atau majelisnya keluarga kita yang mereka adalah perempuan boleh kita kenakan tapi kita tutupi dengan jilbab luar yang panjang yang menutupi semua perhiasan tadi sehingga waktu kita ketemu dengan kaum perempuan baru kita lepas agar nampak di hadapan mereka eh, perhiasan tadi diperbolehkan karena bukan eh, yang penting jangan di depan laki-laki yang bukan bukan mahram kita. Nah, Baik eh, Ustaz Jazakallah khair atas penjelasannya dan berikutnya kami akan berikan kesempatan untuk pendengar kita di Tanjung Enim ada Umu Abdurrahman. Silahkan Umu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Apa? Ya, ini Anda ingin bertanya Ustaz, uh, apakah kita diperbolehkan di para akhwat jika bordiran pada jilbab itu atau rendahnya warnanya itu sama dengan jilbab Ustaz sehingga warna border itu tidak terlalu nampak. Terus eh, pertanyaan yang kedua itu apakah boleh bagi para akhwat ini memakai pakaian dan jilbabnya itu yang selain berwarna hitam tetapi warnanya itu tidak cerah misalnya eh, hijau tua atau coklat tua. Nah, terus yang ketiga eh, dan bagaimana jika dengan jilbab kaos yang lebar eh, plus sadarnya juga apakah itu diperbolehkan? Karena di tempat eh, daerah Ana itu banyak para umahat yang pakai jilbab itu buat keluar rumah dan eh, Ana lihat kayaknya jilbabnya itu menjiplak tubuh Ustaz. Mohon penjelasannya Ustaz Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair Mu Abdurrahman. Silakan Ustaz. Ya, barakallahu fiik. Uh, <clears throat> apa ini pertanyaan yang pertama, jika bordirnya satu warna dengan pakaiannya, maka saya katakan tadi, sekarang kita mengenakan bordir atau mengenakan renda, ya, atau apa kalau tujuannya jelas, ya, misalnya berhubungan dengan pakaian tersebut, misalnya seperti yang di ujung-ujung kain biasanya apa namanya bordiran ya atau neci apa apa namanya itu yang istilahnya itu kan memang dibutuhkan karena kalau tidak begitu kayaknya cepat rusak dan bukan untuk hiasan tujuannya hanya sekedar untuk tidak menjadikan uh, kainnya terhambur gitu ya apa ujung-ujungnya itu memang kebutuhan dan diperlukan hal tersebut <clears throat> itu diperbolehkan tetapi yang jadi masalah kalau dijadikan sebagai perhiasan tentu saja kalau satu warna itu masih lebih mendingan maka yang jelas dilihat tadi ya dilihat dulunya untuk kita kenakan itu untuk apa kalau tujuannya kita untuk memperindah, mempercantik, maka kembali kepada larangan tadi. Kan perhiasannya, keindahannya harusnya ditutupi. Bahkan Syekh Utsaimin rahimahullah taala ketika ditanya dalam sebagian fatwa beliau tak hukumnya kaum perempuan misalnya memakai e, sendal sepatu hak tinggi. Kata beliau kalau sampai tingginya berlebihan dan tujuannya untuk memperindah, jelas tidak boleh kembali kepada tadi permasalahannya apa tujuannya dipakai hak tinggi untuk oh, kita kelihatan tinggi dan seterusnya? Ini jelas tidak boleh karena justru yang namanya kecantikan itu, keindahan kaum perempuan itu ditutupi dengan itulah disyariatkan syariatkan hijab. <clears throat> nah, juga tentu saja berhubungan dengan masalah ini kalau seandainya kita melihat orang awam ya baru-baru mengikuti kajian, baru-baru kita pelan-pelan untuk menjelaskan kepadanya. Tidak seperti kita terangkan kepada orang-orang yang sudah lama mengikuti pengajian. Jadi kalau untuk orang-orang yang masih awam dia mengenakan yang demikian kita syukuri daripada tidak pakai jilbab sama sekali, tetapi tetap ada tahapan-tahapan untuk kita ajak dia kepada jilbab yang sesuai dengan syariat. Yang kedua, <clears throat> eh, pertanyaan yang kedua tadi adalah eh, apa tadi yang kedua? Warna jilbab yang war, selain warna hitam, katakan tapi warnanya warna tua. Ya, warna jilbab yang warna tua tadi tidak mengata, itu diperbolehkan dan dicontohkan oleh Syalbani berapa dalil yang membolehkan hal tersebut itulah yang dimaksud dengan warna selain hitam jadi warnanya coklat atau hijau tua misalnya biru tua yang tidak mencolok maka itu diperbolehkan dan ini termasuk kemudahan Islam yang bisa digunakan oleh kaum perempuan dengan syarat warna tersebut bukan warna yang menyala atau yang yang menyolok ya. Yang ketiga, memakai kos. Kain kos. Saya katakan tadi kembali kepada kaidah tadi kalau kain kos tersebut mungkin kita kan tidak tahu ya, mungkin kain kos itu berjenis-jenis, mungkin ada yang yang tidak lentur, mungkin ada yang memang menutupi, ya maka diperbolehkan. Kalau dengan kain kos tersebut ternyata tidak mencetak, tapi yang kita saksikan saat ini apa? Yang saya dengar dari beberapa berita dari orang-orang yang mencobanya, mereka mengatakan kain kos itu jelas membentuk, menampakkan tubuh kita, dan kainnya adalah kain yang lentur mengikuti badan, ini jelas-jelas dilarang oleh para ulama karena termasuk e, pengertian yang tadi yaitu meskipun tidak tipis tapi wal sifan membentuk postur tubuh tubuh perempuan maka dengan ini berarti dilarang jika sampai demikian keadaannya. Nah. Ya, Ustaz Jazakallah khair atas jawabannya dan ini juga menjadi uh, jawaban bagi beberapa pertanyaan yang masuk melalui pesan singkat. Kita angkat kembali pertanyaan berikutnya Ustaz dari uh, pesan singkat selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiqh ya Ustaz. Pertanyaan dari pendengar kita. Ustaz bagaimanakah tanggung jawab seorang suami di akhirat kelak jika istri tidak um, belum dapat atau tidak mau untuk berjilbab dan sudah berkali-kali untuk dinasihati Ustaz. Dari pendengar kita jasa khair. Ya, barakallah. Pertanyaan yang sangat bermanfaat sekali. Kita ketahui kalau suami itu membiarkan kemungkaran terjadi dalam rumah tangganya yang ini menunjukkan dia kehilangan kecemburuannya ya dalam menjaga kehormatan dan kemuliaan keluarganya. Kalau dia tidak pernah menasihati, sudah kita ketahui ancamannya disebutkan dalam hadis yang saya adalah ad-dayuth ya. Laki-laki yang membiarkan uh, istrinya membuka aurat ya, tidak menjaga kehormatannya maka disebut dayuth dan ini termasuk diancam dengan ancaman yang sangat keras dalam dalam Islam termasuk perbuatan dosa besar bahkan juga disantumkan dalam kitab Al-Kabair dosa-dosa besar oleh Imam zahabi <clears throat> Adapun kalau dia sudah menasihati, berusaha untuk membimbingnya tapi dia tidak mau, maka uh, para ulama menasihatkan ya seperti fatwanya uh, Syekh apa ini Muhammad Ibrahim Al Syekh yang menyebutkan bahwasanya yang seperti ini pertama kita didik dia dengan nasihat kemudian kita terapkan eh, cara-cara menasihati kaum perempuan ya yang disebutkan dalam Al-Qur'an kita nasihati kalau tidak mau maka pisah tempat tidur supaya memberikan peringatan baginya kemudian dipukul tapi dengan pukulan yang tidak menyakiti atau melukai tapi sekedar pukulan untuk mendidik. Kalau dengan itu pun dia juga tidak mau, sebagian dari para ulama menyebutkan nasihatnya adalah e, kalau dia dinasihati tidak mau, maka ada sebagian para ulama yang mengatakan disuruh menikah lagi supaya menjadi peringatan baginya. Kalau tetap dia tidak berubah maka disuruh memisahkan diri atau diceraikan yang perempuan yang seperti itu karena kemadorotannya akan sampai kepada kita, apalagi kepada anak-anak kita dengan pendidikan pendidikan yang kurang baik. Demikian uh, pendapat yang saya pernah baca dari keterangan para ulama sehubungan dengan cara mendidik wanita yang seperti itu keadaannya. Naudzubillah min dzalik. Nah. kasih. jazakallah khair. Kami angkat pertanyaan kembali dari pesan singkat dari Ummu Abdullah. Assalamualaikum warahmatullah. Ya, dari Ummu Abdullah di Bekasi. Ustaz sebagai wanita pekerja, saya masih berat untuk berpakaian seperti uh, yang disampaikan dengan jilbab yang syar'i. I dan demikian juga ketika uh, berangkat taklim seperti berjilbab panjang dan sebagainya. Dan saat bekerja Anda masih ingin juga modis dan berjilbab tipis saat dalam dan juga untuk berhias mohon nasihatnya agar saya bisa kafah dalam menjalankan agama ini jazakallah khair. Iya. Barakallahu fiik semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan anti dan kaum wanita muslimah yang lainnya untuk dimudahkan berpegang teguh dengan syariatnya dan meninggalkan hal-hal yang bertentang dari dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya Shallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalau kita semua merasakan kita punya kekurangan, ya. E, dalam banyak hal yang berhubungan dengan petunjuk Allah dan petunjuk Rasulnya Shallallahu alaihi wasallam. Tapi alhamdulillah kita diberikan jalan keluar dalam Islam yaitu berdoa kepada Allah zat yang maha kuat dan maha perkasa Dialah yang mampu untuk menguatkan hati kita agar bisa melaksanakan perintahnya. Maka berdoa kepada Allah. Mohon kepada Allah agar dimudahkan menjalankan perintahnya, dimudahkan untuk menutupi diri dengan jilbab yang syar'i yang sesuai dengan perintahnya. Minta kepada Allah kemudian usahakan untuk menundukkan hawa nafsu. Ingat, hawa nafsu itu selalu mengajak kepada keburukan dan termasuk keinginan untuk memakai pakaian jilbab yang modis tadi itu termasuk bagian dari hawa nafsu dan tipu daya syaitan yang selalu mengajak kepada keburukan. Makanya saya pernah terangkan dalam kajian kita berkali-kali kesepakatan para ulama anna nafsahiyal qati'atu bainal abdi wa bainal wusuli ila rabb. Nafsu manusia ini adalah penghalang utama antara hamba untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus menundukkan hawa nafsu, berjuang untuk melawan tipu daya syaitan yang dengan ini kita akan dimudahkan untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nah. Baik, jazakallah khair atas jawabannya. Kami angkat kembali eh, untuk pertanyaan berikutnya dari pendengar kita di Depok. Silahkan umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, uh, bagaimana? Eh, alhamdulillah ya, ada masalah jilbab tabarut ini di diulas di Radio Roja karena ini sudah menjadi kegunaan yang lama. Uh, banyak komentar bahwa jilbab yang mengikuti kajian di Radio Roja jilbabnya jilbab ah seperti itu itu atau cadarnya cadar kaos yang dililit ke muka tidak seperti cadar Arab Saudi uh, itu tuh menjadi uh, di dari kelompok alusunah yang lain itu menjadi tangga, tangga, tanda, apa, pandangan miring begitu Ustaz. Eh, Alhamdulillah hari ini diulas sehingga menjadi jelas dan terang. Saya berharap uh, yang mendengar ahwat itu untuk melaksanakan memakai jilbab syari sebelum jatuh turun musibah uh, seperti di Suriah karena kita umat Islam harus berkaca apa yang salah sehingga jatuhnya musibah. Untuk saya, Ustaz, saya mau tanya keluarga anak belum semua memakai jilbab. Kebanyakan mereka mengatakan belum turun hidayah. Kalau pakai jilbab, banyak yang pakai jilbab nyakitin orang. Hidayah belum turun, alasannya bla bla bla. Anak susah menasihati keluarga anak sendiri atau adik-adik itu. Bagaimana caranya memakai jilbab yang sesuai perintah Allah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh Ya, barakallahu fiik ya ini nasihat yang sangat berharga sekali ya himbauan dari beliau ini untuk akhwat-akhwat yang lainnya agar mengikuti syariat Allah Subhanahu wa taala dan yang ini merupakan Eh, cara kita untuk menjaga kehormatan diri kita dan lebih penting lagi untuk menundukkan hawa nafsu kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Memang yang menjadi kendala sebagian yang saya dengar dari penjelasan beberapa akhwat ya mereka mengatakan uh, terjadinya hal seperti ini Ustaz karena ada sebagian dari uh, apa ini akhwat yang mencontoh katanya istri dari sebagian ustaz melakukan yang demikian maka itu seolah-olah membuktikan hal tersebut maka jawabannya subhanallah pertama kita jangan suudon Jangan suudon, ini mungkin cuma berita satu orang saja <clears throat> yang kemudian dinisbahkan kepada ustadz yang lainnya. Kita yakin para ustadz kita adalah orang-orang yang telah mengetahui hukum dalam masalah ini dan orang-orang yang mendidik keluarganya dengan dengan sebaik-baiknya. Kemudian juga yang kedua, kalau itu kalaupun itu terjadi, maka kita katakan subhanallah sedangkan kepada Imam Syafi'i, Imam Ahmad kita tidak boleh bertaklid. Kepada para ustadz kita tidak boleh bertaklid. Kenapa kita harus taklid kepada istrinya? Bisa jadi istrinya melakukan kan tanpa diketahui oleh suaminya atau suaminya mungkin e, mengetahui tapi dia termasuk orang yang tidak berani untuk menghadapi istrinya karena terjadi di kalangan para ulama saja ada yang tidak berani untuk e, apa ini e, terkalahkan terkalahkan dengan istrinya yang punya keinginan yang yang yang aneh yang kemudian ditegur tentu saja oleh mereka-mereka dengan e, dengan teguran yang yang cukup untuk e, menjadi peringatan. Oleh karena itu e, tidak dibenarkan ya kalau ada yang beralasan e, terhadap istri, kita ikuti kemauannya dan kita ikuti dan uh, ada lagi yang berdalil dengan dengan hadis yang baif ya yang sangat lemah bahkan uh, ada yang marfu yang palsu hadisnya yakni katanya uh, apa ini perempuan itu uh, ya gelibnal kiram wa ya gelibuhunnal liam ya kaum perempuan itu hanya bisa mengalahkan orang-orang yang mulia dan menundukkan mereka orang yang hina. Ini riwayatnya kalau dari Nabi SAW palsu riwayatnya. Ada dari hadisnya dari Muawiyah atau sahabat ya radhiyallahu taala anhu yang juga lemah secara riwayatnya. Jadi tidak benar. Jadi kalau ada kesalahan maka ditegur, tapi ini terjadi sebagian dari kita, ada orang-orang yang lemah dan juga ada orang-orang yang terlalu berlebihan keras, maka yang seperti ini tidak diperbolehkan oleh karena itu sekali lagi bukanlah menjadi dalil kalau contoh tersebut kita lihat dilakukan oleh orang-orang perorangan dari kita. Bagaimana mungkin mana ahlu sunnah yang menegaskan kita untuk mengikuti dalil, tidak boleh bertaklid kepada imam-imam besar saja, apalagi kepada orang-orang yang tentu kedudukannya di bawah di bawah mereka. Yang kemudian yang kedua, uh, <clears throat> yang berhubungan dengan mendakwai anggota keluarga agar memakai hijab yang syar'i. Tentu kita harus dakwai mereka dengan pelan-pelan. Saya sudah terangkan berkali-kali, kita mendakwai anggota keluarga kita, orang-orang yang kita cintai, kalimat yang kita ucapkan, teguran yang kita sampaikan tidak sia-sia di hadapan Allah. Itu bernilai pahala. Kalau kita katakan berat, maka hendaknya kita ingat itu tidak sia-sia dan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengan kesabaran kita, dengan kesungguhan kita untuk mengajak mereka di jalan Allah, ini adalah merupakan satu ibadah yang agung dan keutamaannya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, merupakan pekerjaan yang dilakukan oleh para nabi alaihi wasallam yang dengan ini kita harusnya merasa merasa mulia. Imam Ibnu Mubarak rahimahullah taala pernah mengatakan, "Wala a'lamu ba'da nubuwati darajatan afdala min barsil ilmi." Aku tidak mengetahui setelah tingkat kenabian yang lebih utama daripada orang-orang yang menyebarkan ilmu, menyebarkan petunjuk, menasihati manusia untuk kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Ya, jazakallah khair dan mungkin nasihat setelah pertanyaan ini merupakan pertanyaan terakhir bagi kita serta kesempatan pagi ini dan sebagai kesimpulan akhir. Tafadhol Ustaz. Barakallahu fikum. Ya, jadi sebagai kesimpulan akhir apa yang eh, kita sampaikan pada pagi hari ini sekali lagi merupakan pengingat untuk kita semua. Insya Allah sudah pernah kita bahas, sudah pernah kita kaji dan tidak disampaikan oleh para ustadz-ustadz kita dengan penjelasan yang tidak kurang. Cuma yang namanya nasihat, apalagi perkara-perkara yang biasa seperti ini atau yang sering terjadi seperti ini, kadang-kadang kita Eh, lupakan untuk diulang kembali pembahasannya. Maka oleh karena itu hendaknya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat disyariatkannya hijab adalah untuk mencegah fitnah, menjaga kesucian diri kita, menjaga kita menjaga kehormatan kaum perempuan ya dan menjaga uh, untuk lebih suci hati mereka dan hatinya kaum laki-laki, maka dengan kita melakukan hal ini dengan sebaik-baiknya, dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala mengikuti petunjuknya, maka kebaikan-kebaikan tersebut akan mudah untuk kita wujudkan yang dengan ini Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan dan kebaikannya untuk untuk kita semua.